Alhamdulillah kita memajarkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan taufiknya sehingga dengan taufik dan hidayah yang Allah karuniakan kepada kita kita bisa berkumpul di majlis yang mulia ini untuk bertakwa covid mendalami satu amalan yang besar bahkan dikatakan oleh para ulama afdol min jihad saif talabul alam menurut ilmu merupakan ibadah yang agung bahkan disebutkan oleh Ibn Qayyim dan yang lainnya bahwasanya menurut ilmu itu itu lebih utama daripada jihad dengan dengan pedang. Karena dengan ilmu inilah akan terbangun kebenaran dalam berakidah, kebenaran dalam beramal, kebenaran dalam bermuamalah. Hatta kita lihat jihad pun apabila tidak dibangun dengan ilmu, yang benar, maka jihad ini akan menimbulkan kerusakan. Yang tadinya mungkin amalan yang benar, amalan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, namun ketika jihad tersebut tidak dibangun dengan ilmu yang benar yang datangnya dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam maka yang akan terjadi adalah kerusakan kerusakan demikian juga ibadah akidah oleh karena itu, barakallahu fikum. Ini patut dan wajib untuk kita syukuri. Karena dengan ilmu inilah yang nanti akan memberikan cahaya kepada hati-hati kita ketika kita menyusuri kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kepada kita. Dengan ilmu ini kita bisa mengetahui mana yang hak mana yang batil, mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, manakah kelompok-kelompok yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan manakah kelompok-kelompok yang sesat yang tidak ada dasarnya, tidak ada asalnya dari Islam, tidak ada asalnya dari Allah, dari Al-Quran, dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa anna hadha sirati mustaqimah fattabi'uh wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabili dzalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun. Inilah jalannya aku, jalannya Allah dan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Wahai Muhammad, katakan kepada kepada umatmu, inilah jalanku. Jalan yang lurus. Wa anna hadha sirati mustaqima. Fatabi'u. Maka ikutilah wahai umatku jalan yang telah aku contohkan. Wa la tattabi'us subul dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lainnya yang tidak pernah berasal atau tidak ada dasarnya, tidak ada asalnya dari petunjuk yang telah aku contohkan. Fatafarokum bikum an sabili. Karena kalau seandainya kalian ikuti jalan-jalan aliran-aliran atau kelompok-kelompok yang tidak pernah membawa ajaran yang berasal dari contoh dari Al-Quran dan Sunnah, fatafarokum bikum an sabili. Maka akan membuat kalian berpecah belah akan menimbulkan perpecahan dan perselisihan di kalangan umat Islam. Oleh karena itu, barakallahu fikum, kenapa terjadi banyak perpecahan di tengah-tengah umat Islam? Ini disebabkan karena kaum muslimin tidak berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Ada petunjuknya Nabi alaihi salatu sehingga timbullah perpecahan perselisihan di tengah-tengah umat Islam ini. Bapak kalau fikum. Nabi alaihi salatu wasallam memberikan satu garis lurus. Kemudian watan hada sabilullah. Inilah jalan Allah Subhanahu wa taala yang harus kami ikuti. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam membuat jalan garis-garis di kanan kirinya. Wa subul wafikul fi sabil asy Hati-hati ini di jalan Sirkul Mustaqim ini nanti di kanan kirinya ada jalan-jalan Sirkoh. Aliran-aliran yang tidak berasal dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati kalian, karena di setiap jalan-jalan ini ada syaitan yang terus berasa berusaha mengajak manusia untuk apa? Mengikuti jalan yang sesat tersebut. Oleh tadi Fabarakallahu Fikum di antara seruan-seruan dakwah yang sedang sekarang mulai gencar di bumi Indonesia ini dan bahkan sekarang kaum muslimin karena jauhnya mereka dari ilmu agama yang benar tertipu dengan seruan-seruan mereka. Kita akan satu membahas sugul. Salah satu jalan yang tidak berasal dari jalannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada kesempatan kali ini yaitu jalan akidah agama Syiah. Kita akan bahas di sini apakah Syiah ini berasal dari ajaran Rasulullah SAW. Apakah Syiah ini akidah mereka, ibadah mereka dibangun di atas petunjuk Allah dan Rasulullah SAW apakah tidak? Ini kita akan membahas pada kesempatan daurah kali ini. Dengan ilmu inilah akhirnya kita akan melihat apakah Syiah berada di atas Al-Quran dan Sunnah, berada di atas kebenaran, atau bahkan di atas kesesatan. Ini pembahasan pembahasan kita. Karena sekarang kalau begitu ternyata kaum muslimin sekarang banyak menyambut seruan dakwahnya Syiah. Beberapa bulan yang lalu, pada bulan Dhul Hijjah, pada tanggal 18 Dhul Hijjah, Istilahnya ada hari raya Al-Ghadir. Idul Ghadir. Hari raya Ghadir. Yang diperingati pada tanggal 18 Hijjah oleh orang-orang Syiah. Yang mana mereka menganggap bahwasanya hari raya ini lebih utama daripada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Dan kita lihat ternyata banyak pemuda-pemudi kaum muslimin dan muslimah hadir di dalam perayaan hari raya ini. Yang mana mereka ketika ditanya kenapa anda hadir dalam seminar hari raya Idul Qadir, katanya mereka penasaran, ingin tahu apa sih Syiah itu. Barakallahu fikum. Akhirnya kaum muslimin di saat menghadiri seminar tersebut, sebagian mereka terkena subhat-subhatnya, Syiah. Yang mana Syiah ini menyeru kepada kaum muslimin bahwasanya Islam kamilah Islam yang benar. Karena Islam Syiah itu langsung mengambil sumbernya dari putri An-Nabi alaihi salatu dan menantunya Ali bin Abi Thalib. Sekarang kita langsung ambil ilmu agama dari Ahlul Bait dari putri Rasulullah SAW dan Ali bin Abi Thalib sebagai menantu beliau. Manakah yang lebih dekat dengan mereka orang-orang yang mengambil para sahabat yang hidupnya di luar bersama Rasulullah, tidak bersama Rasulullah dengan kita mengambil ilmu dari langsung dari keluarganya lah Nabi alaihi wasallam. Maka otomatis kami lebih dekat dan kami lebih mengerti tentang kebenaran karena kami langsung mengambil di keluarganya Nabi Ali salatu wasalam. Inilah yang diantaranya di lancarkan syubhat tersebut kepada asyiah. Bahwasanya mereka mengambil ilmu langsung dari Nabi Ali salatu wasalam langsung dari keluarga beliau. Kita akan membahas mengenalkan dulu apakah itu syiah yang mana sebenarnya Alhamdulillah tokoh-tokoh agama di bumi Indonesia ini ya secara umum Alhamdulillah yang mana mereka mengikuti perkembangan gerakan Syiah sudah banyak mengetahui. Yang saya dengar Alhamdulillah MUI pusat mengecap bahwasanya Syiah adalah organisasi yang sesat. Tidak ada asalnya dari Islam sama sekali. Kemudian juga di beberapa menyembuhi cabang-cabang di provinsi dan kabupaten juga telah mengecap bahwa Syiah ini adalah sesat. Nah, di sini kita akan kaji. Kenapa kok dikatakan sesat? Dari sisi mana Syiah itu dikatakan dia katakan sesat? Inilah yang akan kita kaji. di dunia apa? Kita akan mengetahui hakikat akidah agama Syiah. Syiah ini Sebab dijelaskan dalam kitab yang ringkas ini Asli mazhab Asy'ah, pokok dasar mazhab Syiah. Asy'ah secara bahasa adalah an-nusrah wal mutaba'ah. Asy'ah artinya adalah penolong. Hah? penolong, pembela. Mereka kata bahwa kami adalah penolongnya apa? Pembela Ali bin Abi Thalib. Orang yang meneriakan dakwahnya kami adalah pembela Ali bin Abi Thalib kami adalah penolong beliau atas kezaliman-kezaliman yang dilakukan atas beliau radhiyallahu anhu. Ini asyiah secara, secara bahasa bahwasanya syiah adalah secara bahasa adalah artinya an-nusrah wal mutaba'ah. Kemudian secara istilah disebutkan oleh para ulama kullu qaumin istama'u ala amrin fahmin syiah لذلك الأمر وكل من عانى كل من عاون إنسانا وتحزب له فهو من شيعته Syiah adalah sekelompok kaum yang mana mereka tugasnya atau amalannya adalah menolong kelompok-kelompok tersebut. Oleh karena apabila ada sekelompok manusia menolong seseorang, ya maka apa hada min syi'atihi ini adalah kelompok apa penolong penolong orang-orang tersebut kemudian dinisbahkan asyiah karena mereka terus meneriakan dakwah bahasanya kami menolong hak-haknya Ali bin Abi Thalib yang telah didolimi ya yang mana beliau harusnya punya hak untuk mendapatkan kekhilafahan namun menjadi khalifah pertama setelah Nabi alaihi salatu wasallam Inilah dakwanya Asia. Kenapa dikatakan Asia? Karena mereka dakwahnya meneriakan bahwasanya kami akan menolong, akan menjelaskan hak-haknya Ali bin Thalib yang telah dicuri, yang telah dirampas oleh Abu Bakar dan Omar dan Utsman bin Affan. Sehingga dikatakan Asia. Syiah ini, Fabarakallahu Fikum, mulai terkenal di zaman Utsman bin Affan. Syiah, agama Syiah ini Akidah ini muncul dan mulai terkenal di zaman khilafah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Siapakah pendiri akidah agama Syiah ini? Pendiri agama Syiah ini adalah Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah inilah pendiri pertama kali agama atau akidah Syiah. Abdullah bin Sabah ini seorang Yahudi. Abdullah bin Sabah seorang Yahudi. Yang mana ibunya dikenal dengan Ummu Sauda. Karena apa? Ummu Sauda karena ibunya dari Habasyah, Ethiopia. Kemudian Abdullah bin Sabah ini aslinya dari Son'a, dari negeri negeri Yaman. Yang mana Abdullah bin Sabah ini, dia seorang Yahudi, Sebagaimana telah kita ketahui bahwa Yahudi sangat benci dengan apa? Agama Islam. Yang mana Yahudi ketika turunnya Nabi alaihi salatu wasallam dari kalangan Arab kok bukan dari kalangan Bani Israel maka timbullah kebencian dan kedengkian terhadap Islam. Kenapa kok ternyata Nabi terakhir diturunkan dari kalangan Arab bukan dari kalangan Bani Bani Israel. Sehingga dengan kebencian dan kedengkian dia terhadap Islam, berusaha ingin merusak agama Islam dari dari dalam. Akhirnya Abdullah bin Sabah pura-pura masuk masuk Islam. Sebagaimana kebencian orang-orang Yahudi kepada agama Nasrani, agama yang Nabi Isa alaihissalam. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Isa alaihissalam sebagai nabi bukan dari kalangan Bani Israel dibulah kebencian dan kedengkian akhirnya mengutus namanya Baulus Baulus ya maaf ya kan, Baulus bukan Baulus Kukus. Baulus ini ada seorang Yahudi yang kemudian diutus untuk apa? Mempelajari agama Isa alaihissalam. Di masa Nabi alaihissalam menampakkan apa? Kealiman, kesolehan, ketakwaan. Kemudian akhirnya ketika meninggal apa diangkatnya Nabi Isa alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari makar-makar Yahudi. Baulus ini menampakkan mulai dia Pak, yaitu apa dengan akidah aslinya. Ingin merusak agama Nasoro. Kemudian mengatakan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Allah menitis di tubuh Nabi Isa alaihissalam. Disebarkanlah ajaran-ajaran disirikan oleh Baulus ini. Hanya rusaklah agama Nasoro dengan dengan makarnya Yahudi ini yang namanya Baulus yang sampai turun temurun sampai sekarang mati masih ada keturunan Baulusnya. Demikian juga ketika turun agama Islam, Yahudi tidak rela, tidak ribo. Islam jaya dan Yahudi mengambil bahasanya agama mereka telah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak ingin cari teman. Akhirnya Pak mengutus Menjadikan Abdullah bin Sabah sebagai orang yang akan nanti merusak agama agama Islam dari dari dalam. Assalamualaikum. ini Abdullah bin Sabah dia seorang Yahudi berasal dari negeri Son'ah Yaman yang mana ibunya adalah Ummu Sauda ibunya berasal di Habasyah. Kemudian Abdullah bin Sabah ini di masa khilafah Utsman bin Affan berusaha untuk apa? Untuk menghembuskan apa? Provokasi kepada kaum muslimin untuk apa? Benci kepada Utsman bin Affan. Digerakkanlah dakwah secara sembunyi-sembunyi oleh Abdullah bin Sabah bahwasanya yang berhak pada mendapatkan khilafah itu adalah Ali bin Abi Thalib bukan Utsman bin, Affan. Terus mengadakan provokator-provokator Abdul bin Kemudian ternyata Subuli berusaha membuat tulisan-tulisan tentang apa? Tentang wajibnya kita cinta dengan Ahlul Bait. Tentang kecintaan wajibnya cinta dengan Ahlul Bait. Dengan berbagai kedustakan yang dibuat untuk menipu-menipu manusia di zaman itu agar manusia tertarik dengan dakwahnya dia. Ketika Islam semakin jaya dan kemudian diketahui ternyata dakwah belum bisa masuk sebuah yang tadinya sembunyi-sembunyi mulai tampak karena semakin tersebar maka tampak akhirnya Abdullah bin Sabah diusir dari negeri Al-Basrah. Diusirlah Abdullah bin Sabah dari negeri Basrah. Kemudian dia pergi ke Kufah. Dan kemudian ternyata menyebarkan akidah Syiah di negeri negeri Kufah. Ternyata kemudian diketahui pula dakwah sesatnya dia hanya diusir dari negeri negeri Kufah. Kemudian dengan beberapa pengikut-pengikutnya dia pindah ke ke Mesir. Inilah Abdul bin Sabah ke Mesir. Dan dia mengatakan ternyata di sana di Mesir ini banyak orang-orang yang cinta dengan Utsman bin Affan. <clears throat> Akhirnya dia mengambil kesimpulan bahwasanya berarti dia berhati-hati. Berarti apa? Akhirnya dia menggunakan jurus menampakkan kesolehan dan ketakwaan di hadapan kaum muslimin. Setelah kaum muslimin tertipu dengan ketakwaan dan kesolehan dari Abdul bin Sabah, Yahudi ini yang menampakkan Islam padahal akidahnya adalah akidah Yahudi akhirnya banyak manusia yang tertipu. Nah ketika manusia sudah banyak yang simpati kepada Abdullah bin Sabah di negeri Mesir tersebut, mulailah dia apa? Menama <coughs> menyebarkan syubhat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mewakili kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh salah satu muarikh Syi'i Irani dari negeri Iran bahwasanya di antara syubhatnya, Abdullah bin Sabah di negeri Mesir, Wasa menjelaskan wahai kaum muslimin, sesungguhnya Rasulullah Alaihi Sallallahu Wasallam telah berwasiat bahwasanya akan diberikan khalifah setelah Nabi alaihi salatu Wasallam yaitu adalah Ali bin Abi Thalib. Namun setelah meninggal Nabi alaihi salatu Wasallam tiba-tiba Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman bin Affan ini merampas haknya Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah pengganti dari Nabi alaihi salatu wassalam. Pemarakallahu <clears throat> akhirnya ternyata dengan kesolehan dan ketakwaan yang dia tampakkan sebelumnya dan kemudian kepercayaan yang luar biasa dari sebagian kaum muslimin akhirnya apa? Akidah mencela Abu Bakar wa Umar bahwa kita juga Utsman bin Affan, bahwasanya mereka adalah perampok, perampas hatinya Ali bin Abi Thalib dipercaya oleh kaum muslimin. Bapak kalau begini tentang <coughs> Utsman Bapak Abdullah bin Sabah. Kemudian setelah meninggal Utsman bin Affan, maka Ali bin Abi Thalib memanggil Abdullah bin Sabah Dipanggil Abdul bin Sabah menghadap Umar bin Khattab. Eh, menghadap Ali bin Abi Thalib dan ditanya. Wahai Abdul bin Sabah, saya dengar antum kamu mengatakan bahwasanya aku mengatakan bahwasanya aku telah mendapatkan hak dari Rasulullah menjadi khalifah. Kemudian Abu Bakar, Umar, dan Uthman telah merampas hak saya. Apakah benar kamu mengatakan yang seperti ini? Kata Abu Zaid, ya. Saya mengatakan yang seperti ini. Kemudian Ali bin Abi Thalib memerintahkan pasukannya untuk membunuh Abdullah bin Sabah. Kemudian sebagian manusia tidak, ya Amirul Mukminin, wa Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Jangan kau kenapa kau ingin bunuh Abdullah bin Sabah? Dia orang yang cinta kepada engkau. Dia senantiasa mendakwahkan untuk cinta kepada Allah Bait, untuk cinta kepada engkau, menolong engkau, ingin menjelaskan haknya engkau. Kemudian Ali bin Abi Thalib yang tadinya ingin membunuh agar bin Sabah mengurungkan dan kemudian dibuanglah Abdul bin Sabah ini ke negeri ke negeri Irak ke negeri Ke negeri Irak dibuanglah Abdul bin Sabah di negeri Irak dan diusir dari negerinya. Ini adalah Abdullah bin Sabah sekilas tentang sejarah berdirinya akidah agama Syiah. Yang mana agama Syiah ini pendiri akidah tersebut adalah Abdullah bin Sabah seorang Yahudi yang mana dia menampakkan Islam padahal di dalam hatinya penuh dan kekufuran, penuh dan kedengkian, dan penuh dengan makar yang mana ingin merusak agama Islam dari dari dalam. <clears throat> Kemudian Assalamualaikum, kelompok Syiah ini terpecah menjadi sekian banyak golongan. Disebutkan oleh Al-Mas'udi seorang tokoh Syiah di dalam tokoh Syiah bahwasanya Syiah ini terpecah belum menjadi 73 golongan. Disebut oleh Al-Mas'udi orang Syiah dia mengatakan bahwasanya Syiah terpecah menjadi 73 golongan. Kemudian tokoh Syiah yang lainnya Al-Mukrizi mengatakan bahwa Syiah itu terpecah lebih daripada itu, yaitu menjadi 300 golongan, 300 kelompok. Kemudian juga oleh beberapa oleh tokoh Syiah yang lainnya Abdul Qahir Al-Baghdadi beliau mengatakan bahwasanya Syiah itu terpecah menjadi 20 golongan. Kemudian tokoh Syiah yang lain mengatakan tidak. Kata Abu Hussein Al-Malafi, Al-Malafi dia mengatakan bahasanya Syiah itu terpecah menjadi 18 golongan. Kemudian tokoh Syiah yang lainnya An-Nubakhti wal ini tokoh-tokoh Syiah yang sudah terkenal di kalangan orang-orang yang beragama Syiah mengatakan bahwa Syiah itu terpecah menjadi 60 golongan. Undur masing-masing tokoh-tokoh siap berselisih berapa jumlah apa golongan yang mereka eh, yang terpecah dari golongan Syiah. Jadi hari ini menunjukkan maksudnya Pak, bahwanya Syiah nggak punya dasar hukum di dalam apa? Di dalam berprinsip dan beragama. Tokoh ini mengatakan 73. Tokoh ini mengatakan enggak 300. Tokoh ini mengatakan enggak cuma 18. Tokoh ini mengatakan enggak 60. Tokoh ini mengatakan tidak cuma sekian apa? Sekian kelompok saja. Walhasil perbedaan yang terjadi di kalangan Syiah ini ini menunjukkan bahwasanya bahwa agama Syiah tidak dibangun di atas dasar agama yang benar. Tidak punya pokok pegangan hukum dalil yang menjelaskan hal tersebut. Kemudian Fatarakulofikum disebutkan oleh para ulama di zaman sekarang bahwanya Syiah yang sekian banyak golongan tadi sekarang menjadi cuma tiga golongan saja. Yang tiga golongan ini yang masyhur, yang terkenal di zaman kita sekarang. Siapakah golongan Syiah yang masyhur di zaman kita sekarang yang sudah banyak menyebar di tengah-tengah kaum muslimin baik di Indonesia, di Irak, di Yaman? Pertama adalah Syiah Al-Imamiyah. Syiah Al-Imamiyah. Al-Ibnai Asyariyah. Al-Imamiyah Syiah ini adalah Syiah yang fanatik dengan apa? Imam 12 imam mereka. Syiah Al-Imamiyah adalah Syiah yang fanatik terhadap apa? 12 imam mereka. Yaitu Ali bin Abi Thalib, kemudian Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib di diberikan julukan Al-Murtaba. Kemudian imam yang kedua adalah Al-Hasan bin Abi Thalib diberi lakab julukan Al-Mustaba. Kemudian yang ketiga, imam Syiah yang ketiga adalah Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib yang diberikan julukan Asy-Syahid. Ini berjulukan Asy-Syahid. <clears throat> Kemudian keempat Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ini imam yang keempat dari imamnya Syiah. Yang mana beliau ditekan dengan Zainul Abidin. Zainul Abidin. Kemudian yang kelima adalah Muhammad bin Ali bin Al Hussein bin Ali bin Abi Talib. Beliau diingkat diberikan julukan Al Baqir. Al Al Baqir. Kemudian yang keenam adalah Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Al Hussein bin Ali bin Abi Talib. Yang mana beliau diberi julukan dengan apa? As-Sadiq. Ja'far As-Sadiq. Kemudian yang ketujuh adalah Muhammad bin Ja'far. Ja putra dari Al-Sadiq. Beliau diberi lakab dengan Al-Kawin. Kemudian yang kedelapan adalah Ali bin Musa bin Ja'far. Beliau diberi lakab, diberi julukan oleh Syiah dengan Ar-Ribaw. Kemudian yang kesembilan adalah Muhammad bin Ali bin Musa yang mana boleh dijadikan dengan At-Tuqa atau Al-Jawad. Kemudian yang ke-10, imam mereka yang, di, yang bernama Ali bin Muhammad bin Ali bin Musa bin Ja'far yang diberi nama diberi julukan dengan Al-Hadi. Kemudian yang ke-11 adalah Al-Hasan bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Musa yang mana diberi julukan dengan Az-Zaki. Kemudian yang ke-12 adalah Muhammad Ibn Hasan Al-Asari yang diberi julukan dengan Al-Mahdi. Nah, ini Muhammad bin Hasan al Asyari ini yang nanti akan dibangkitkan di akhir zaman nanti. Ya, Imam Mahdiyah Syiah adalah imam yang ke-12 ini. Ya. Jadi imam yang ke-12 ini ketika, ketika kecil beliau hilang entah kemana. Katanya hilang di Asardam. Barakallahu fikum. Kemudian yang mana imam ini akan dibangkitkan di akhir zaman yang mana lewat dikatakan dengan dengan julukan Al-Mahdi, yaitu Muhammad Ibn Hasan Al-Askari. Jadi ini penjuru maksudnya Pak, agama Syiah bertentangan dengan apa yang telah datang dari Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Imam Mahdi yang akan muncul di akhir zaman ini adalah namanya dia seperti namaku dan nama bapaknya seperti nama bapakku. Siapa itu Muhammad bin, bin Abdullah. Sedangkan Imam Mahdinya Syiah bernama Muhammad Ibn Hasan. Ini firqah yang pertama, Al-Imamiyah Al-Izra Asyariyah. Dan firqah ini yang paling banyak tersebar di kalangan kaum muslimin, termasuk di Indonesia. Ya, nanti akan kita sebutkan bagaimana sikap ah, akidah syiah terhadap imam-imam mereka pada pembahasan kita nanti. Kemudian kelompok Syiah yang kedua adalah Al-Ismailiyah. Kelompok Syiah yang kedua Al-Ismailiyah. Kenapa dikatakan Al-Ismailiyah? Al-Ismailiyah adalah ini adalah nisbah kepada Ismail bin Ja'far atau sadiq Ismail bin Ja'far As-Sadiq. Ketika beliau suruh menjadikan Musa bin Ja'far sebagai sebagai apa? Sebagai imam yang ketujuh, beliau enggan. Ah, mereka ngomong ini tidak mau menjadikan apa? Musa bin Ja'far al sadiq sebagai imam yang yang ketujuh. Akhirnya Pak, mereka membuat kelompok sendiri yaitu Al-Ismailiyah, Ismail bin Ja'far, putra dari Ja'far al Kemudian yang ketiga adalah firqah Syiah yang bernama Az-Zaidiyah. Az-Zaidiyah. Firqah Az-Zaidiyah ini adalah pengikut dari زيد بن علي ابن الحسين بن علي بن أبي طالب الزيدية الرقمي الجدري زيد بن علي ابن الحسين bin Ali bin Abi Thalib. Kenapa dikatakan Az-Zaidiyah? Karena pada suatu ketika orang-orang Syiah datang kepada Zaid bin Ali bin Hussein. Wahai Zaid, bagaimana pendapatmu tentang Abu Bakar dan Umar? Bagaimana pendapatmu tentang Abu Bakar dan Umar? Maka kemudian Zaid bin Ali bin Abi Thalib memuji dan memuliakan dan menghormati Abu Bakar dan Umar. Kemudian, ah ternyata kamu memuliakan Abu Bakar dan Umar. Kalau gitu kami tidak mau mau bayar kamu dan kami akan berpaling dari engkau. Kemudian kata beliau, rapat tumuni, rapat tumuni. Kamu enggan dari apa yang saya sampaikan. Hanya orang-orang yang enggan memuji memuliakan Abu Bakar dan Omar dikatakan Ar-Rah, Ar-Rafidah. rafa Rafatumuni, kalian enggan, kalian berpaling dari saya. Akhirnya Pak, orang-orang kelompok Syiah ini disebut dengan Ar-Rafidah. Yang mana akidah Rafidah yang akan kita bahas ini adalah mereka paling benci dengan Abu Bakar, Omar dan Utsman serta Muawiyah radhiyallahu anhum ajma'in. Kenapa kalau kita ambil Pembahasan tentang Asyah Rafidah karena Syiah Rafidah itu yang paling banyak tersebar di Indonesia. Kenapa? Karena Syiah adalah yang paling banyak tersebar di dunia adalah Syiah Ar-Rafidah. Yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini. baca sebuah risalah yang berharga, yang luar biasa. Diringkas dari kitab yang bagus, yang ditakdim oleh Syekh bin Baz rahimahullah taala. Kitab ini diringkas dari kitabnya Abdullah bin Muhammad As-Salafi yaitu tentang min aqaid Syiah di antara akidah-akidah Syiah. Di dalam risalah ini hanya menyebutkan sebagian saja dari akidah-akidah Syiah. Namun di sana masih ada banyak perkara-perkara akidah sesat yang lainnya yang ada di dalam tubuh Syiah. Marilah kita kaji sekarang bagaimana hakikat akidah Syiah. Apa sih Syiah itu? Kenapa kok diponis sebagai aliran sesat? Kita masuk kepada bagaimana akidah Syiah terhadap Al-Quran yang ada. pertama kita batang. ma'atikadu الرابطة في القرآن العظيم الموجود بين أيدينا والذي تعهد الله بحبه Bagaimana akidah Syiah? Sebenarnya Rafidhah ini zaman dulu dikenal dengan Rafidhah, kemudian lainnya Pak disamarkan sehingga namanya ditelakan dengan nama Syiah. Wailah Syiah ya itu mayoritas adalah mereka beraliran dengan aliran Rafidhah. الرابطة قال أبا رحمه الله حبيب الله قال الرابطة إن القرآن الذي عندنا ليس هو الذي أنزل الله على محمد بل غير وبدل وزيد فيه ونقص منه وجمهور المحدثين من الشيعة من الشيع من الشيعة يعتقدون التحريف القرآن كما ذكر ذلك النوري At-Tabarisi di kitab Fasal Al-Kitab di Tahid Kitab Rabbil Arbab. Kata Rabibah, mereka mengatakan bahwasanya Al-Quran yang sekarang berada di tangan kita ini bukan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad. Ingat, ini akidahnya Syiah. Ya, disebutkan oleh tokoh mereka yaitu An-Nuri, tokoh Syiah An-Nuri, At-Tabrasi, yang mana beliau dia punya kitab dengan nama Fasal Khitab Fitahif Kitab Rabil Arbab. Dia mengatakan bahwasanya Al-Quran yang sedang di tangan kita ini, Quran apa? Utsmani, ini bukan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Ini akidah Syiah. Bahkan Al-Quran yang sekarang di tangan kita dan Al-Quran yang sudah dirubah dan telah apa diganti, hitam apa dikurangi oleh Utsman bin Affan. Ini akidah rafidhah Bahwasanya Al-Qur'an yang sekarang ditanti adalah Al-Qur'an yang sudah mengalami perubahan-perubahan. Ada penambahan dan ada pengurangan di dalam Al-Qur'an tersebut. Inilah pendapat jumhur Syiah. Jumhur Syiah meyakini bahwasanya Al-Qur'an yang ada di tangan kaum muslimin itu bukan Al-Quran yang asli. Kemudian disebutkan di sini dalam kitab An-Nuri tokoh ini yang tahu ala mi'ati nusus min ulama'ihim fi kutubihim al-mu'tabara indahum yathbutu yuthbitu annahum jazimun بالتحريف ومؤمنون به ولكن لا يحبون أن تثور الضجة حول عقيدتهم في هذه في هذه القرآن aqidatihim fil Quran. Jadi An-Nuri menyebutkan bahwasanya ulama-ulama mereka menjazm yakin dan mantap dengan apa-apa yang telah mereka yakini bahwasanya Al-Qur'an yang ada di tangan kita ini adalah Al-Qur'an yang sudah mengalami perubahan. Terdapat di dalamnya apa pengurangan-pengurangan. Kemudian ada penambahan-penambahan yang bukan berasal dari apa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diyakini oleh mayoritas siapa? Ulama-ulama Syiah. Cuma kata An-Nuri, kami tidak ingin menggembur gemborkan masalah ini. Ya, jadi Pak, kata Syiah sudah pelajari dulu Quran yang ada di tangan kaum muslimin. Kenapa? Tapi kalau mau langsung disampaikan, akhirnya Pak, kaum muslimin akan akan lari dari agama ini. Sehingga sudah, biarkan saja Al-Quran ini ya dimajari oleh kaum muslimin. Dan sesaat kalau sudah saatnya waktunya, kita sampaikan, kita akan sampaikan. Ini adalah maka dari syiah. Bagaimana yang benar? Yang benar adalah Al-Quran yang telah ditulis langsung oleh Fatimah bintu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran yang benar adalah Al-Quran Fatimiyah. Al-Quran yang ditulis langsung oleh Fatimah putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang langsung diambil dari lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Al-Quran Fatimah ini telah diakui oleh Ibnu Mas'ud. Kata Syiah. Al-Quran Fatimah ini telah diakui oleh Ibnu Mas'ud. Kemudian Utsman bin Affan berubah tatanan yang ada di dalam Al-Quran yang telah diambil langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berkata Syekhnya Syiah Al-Kulaini, dia lawatum yang dengar Al-Kulaini, tokoh Syiah, di dalam kitabnya Usulul Al-Kafi, tahta bab anau lam yajma' Al-Quran kullahu illa al-a'immah عن جابر قال سمعت أبا جعفر يقول ما ادعى أحد من الناس أنه جمع القرآن كله كما أنزل الله إلا كذابا وما جمعه وحفظه كما أنزل الله إلا علي bin Abi Talib wal a'immah min ba'dihi. Apa Syekh Syiah ini, tokoh Syiah yang bernama Al-Kulaini, dalam kitab Usul Al-Kafi, dia mengatakan bahwasanya Al-Quran yang dikumpulkan oleh para sahabat ini eh, bahwa tidak ada yang mengumpulkan Al-Quran dengan seluruhnya dengan sempurna kecuali para a'imah-a'imah mereka. Para imam, imam mereka berapa? Yang yang 12 ini. Kata al ini dalam kitab Syiah mengatakan bahasanya tidak ada yang mengumpulkan Al-Quran lengkap sempurna dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali imam-imam mereka. Itu yang 12 ini. Kemudian dikatakan dari Jabir bin Abdullah untuk dia menjadi kedustaan. Mengatakan Jabir bin Abdullah, "Sami'tu Abu Ja'far yaqul madda ahad min nasi Anu jama'a al-Qur'an kullahu kama anzama illa kadzaban." Kata Abu Ja'far, cucu dari Ali bin Abi Thalib, tidaklah orang yang mengklaim bahwasanya Al-Quran telah dikumpulkan seluruhnya sebagaimana diturunkan maka sungguh dia pendusta. Kata Abu Ja'far ini misalnya kepada Abu Ja'far As-Sadiq. Kemudian wa majana hafizahu kama anzalahu illa Ali bin Abi Thalib wal a'imma min ba'di. Dan sebenarnya yang benar adalah tidak ada yang bisa mengumpulkan Al-Quran dengan sempurna kecuali Ali bin Abi Thalib. Itu kata kata mereka. Sehingga Barakalawwakum Al-Kulaini ya menjelaskan bahwasanya apa yang sedang di tangan kita ini ini Al-Quran yang sudah tidak asli. Karena tidak ada yang bisa mengumpulkan Al-Quran dengan sempurna kecuali para imam-imam kita. Barang siapa yang menyatakan bahwasanya Al-Quran telah dikumpulkan sempurna sebagaimana diturunkan maka dia pendusta kata kata Syiah. Kemudian dia berkata juga tokoh Syiah yang bernama Al-Majlisi dalam kitabnya Mir'atul Aqul dia mengatakan al-khabaru sahih. Apa yang dikatakan Al-Qulaini adalah benar. Wa yaqfa anna al-khabar huwa katsiru min al-akhbar as-sahihah sariha fi nafsi al-Qur'an wa tafsiri. Kata Al-Majlisi menguatkan pendapat Al-Qulaini sama-sama Syiah bahwasanya tidak tersamarkan bahwasanya khobar yang telah tersebar adalah khobar yang benar bahwasanya Al-Qur'an telah mengalami pengurangan dan perubahan. Ini akidahnya Syiah terhadap Al-Qur'an. Bahwasanya Al-Qur'an dia di tangan kita adalah Al-Qur'an yang kurang. Contohnya disebutkan oleh mereka bahwasanya di dalam Al-Quran yang di tangan kita telah dihilangkan apa lafaz yang membela Ali bin Abi Thalib. Kata mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam nasrah laka sadrak." Disebut wa rafa'na laka dzikra wa ja'alna 'aliyan sihra. Ini dibuang oleh Utsman bin Affan. Ya, wa rafa'na laka dzikra. Wahai Muhammad, aku angkat engkau derajatmu di aliyin sihra disebutkan karena apa kedudukan Ali sebagai menantumu. Katanya Syiah. Ah, kalimat di Ali yang sihrat tadi oleh Utsman bin Affan tidak ditampilkan dalam surat Alam Nasrah. Ini disebutkan oleh tokoh-tokoh Syiah dalam kitab-kitab mereka. Satu contoh bahwasanya Al-Quran mengalami perubahan. Bahwasanya telah dibuang lafaz di Aliin sihok di dalam surat Alam Nasrah. Mabarak al yang kedua, di antara yang disebutkan oleh Tokoh Al-Shtokotosi dalam kitab kitab mereka, dihilangkannya surat Al-Wilayah. Surat namanya Al-Wilayah. Yang mana surat Al-Wilayah ini menjelaskan tentang kekhalif, kekhalifahan, kekuasaan Ali bin Abi Thalib daripada Abu Bakar, Umar dan, dan Utsman. Surat Al-Wilayah ini tidak disebut, tidak ditampilkan, disebutkan oleh Utsman bin Affan dalam mushaf-mushaf yang ada sekarang ini. Pembarakalaikum ini adalah akidah syiah tentang Al-Quran. Bahkan pembarakalaikum mereka berani mentafsirkan Al-Quran dengan apa? Dengan seenaknya. Kita jawab. Kita katakan kepada mereka. Wahai syiah, anda tidak malu. Ada yang mengatakan surat alam nasyurah al-Kasodrok itu turunnya di mana? Turunnya itu di Mekah. Alam nasyurah al-Kasodrok Al-Ishir al-Nasra -Al ini ada surat Nasiyah dan Ali bin Abi Thalib tidaklah menjadi menantu Nabi alaihi salatu wasallam di, di Madinah. Sejak surat itu turun sebelum apa? Sebelum Ali bin Abi Thalib menjadi menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda tidak malu mengatakan bahwasanya surat ini telah hilang kalimat Ali yang zihra. Padahal Pak, Ali bin Abi Thalib tidaklah menjadi menantu Nabi Ali ketika kita lihat setelah setelah lagi di Madinah. Sedangkan ayat surat ini turunnya di mana? Di Makkah. Ya, ini juga pak kebatilan dan kebodohannya Syiah. Ya, mengaku-ngaku kemudian mengklaim berakidah ternyata dia teliti di dalam di dalam akidah mereka, di dalam kedustaan kedustaan mereka. Ini tentang akidah Syiah terhadap Al-Qur'an. Bahwasanya Al-Qur'an itu kata pokok-pokok mereka adalah 70 bagian. Ya, disebutkan oleh Syiah bahwasanya Al-Qur'an yang benar adalah 70 ribu lebih. Di ayat yang asli di dalam Al-Qur'an adalah 70 lebih. 70 ribu ayat. Ya, sedangkan yang di dalam Al-Qur'an kita berapa? Cuma 6.666 ayat. Berarti apa? Nggak, nggak nyampe seper, sepertiganya. Kata mereka bahwasanya Al-Quran yang sekarang ada, itu cuma juz'un min sab'ati ajza. Al-Quran yang sekarang ada sebagian dari sepertujuh dari apa? Al-Quran yang asli. Berarti Pak, ada enam per Al-Quran ayat yang ternyata disembunyikan oleh Utsman bin Affan. Ini kata tokoh-tokoh Syiah. Yang ini akidah Syiah terhadap Al-Quran. Kemudian bab yang kedua, Asyah tukafiru ummana Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah orang-orang Syiah, kelompok-kelompok Syiah itu mengkafirkan ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Untuk bab yang kedua kita membahas bagaimana rusaknya akidah Syiah, bagaimana batilnya dan kufurnya akidah Syiah yang mana beliau eh, mereka mengkafirkan apa ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Kita baca, kita ambil dari tokoh-tokoh mereka perkataan-perkataan tokoh-tokoh mereka. Berkata Muhammad bin Hussein Al-Sirazi Al-Qummi itu Syiah mimma yadulu ala imamati a'immatina al-ithni ashar anna Aisyah kafirah mustahiqah linnar termasuk di antara Bukti kepemimpinan imam-imam kita adalah pernyataan mereka bahwasanya Aisyah adalah kafir berhak untuk masuk dalam neraka. Ini perkataan siapa? Al-Siraji al kummi dalam kitabnya dia yang bernama Al-Arba'in di imam Al-Imah Al-Tahirin. Bahwasanya dia mengatakan bahwasanya di antara apa yang diajarkan oleh imam-imam 12 kita ini adalah mengatakan bahwasanya Aisyah adalah kafir dan berhak untuk masuk dalam ke dalam neraka. Wa wa mustalzimu li haqiyati madhhabina wa haqiyatu a'immatina al-ithna ajar wa kullu man qala bi imamati al-ithna ajar qala bi istighfaqiha al-la'n wal 'adab. Maka siapa saja yang bermadhab al-ithna ajar pasti dia punya mazhab keyakinan bahwasanya Aisyah adalah wanita yang berhak untuk mendapatkan apa? Siksa dan laknat. Ini akidah Syiah Al-Isnai Al-Isna Asyariyah. Barakallahu bahkan di antara bentuk celah-celahan ah, Syiah terhadap ibunda kita Ummul Mukminin apa ketika mentafsirkan apa surat Al-Baqarah. Ya, ketika Bani Israel diperintah untuk apa? Menyembelih Al-Baqarah. Ya. Kemudian mereka berkata Al-Baqarah di sini yang dimaksud adalah Aisyah radhiyallahu anha. Unduru akidah Syiah rusaknya bahasanya Al-Baqarah yang dimaksud dalam surat Al-Baqarah ini adalah Aisyah radhiyallahu anha Kemudian Bapak Fikum disebutkan juga oleh mereka tokoh-tokoh Syiah bahwasanya dalam dalam firman Allah Subhanahu wa taala laha sab'atu abwab kulli babin minhum juz'un mahsum. Menurut dalam neraka itu apa sab'atu abwab di antara satu pintu adalah pintu untuk khusus untuk Aisyah radhiyallahu anha. Ini disebutkan oleh pak tokoh-tokoh mereka. Kemudian Syiah menjuluki ibunda kita Ummul Mu'minin sebagai Ummu Syurur dan Ummu Syaitan. Ibunya kejelekan dan ibu dengan apa? Asyaitaniyah sebagai setan-setan. Untuk ikhwan abidin azan wa ini disebutkan oleh tokoh-tokoh mereka dalam kitab Asirat Al-Mustaqim. Asirat Al-Mustaqim. Dia menyebutkan bahwa Allah dengan dua pasal. Dengan bab khusus dalam kitab Azrat al-Mustaqim, judulnya bagus. Jalan yang lurus. Namun di dalamnya penuh dengan apa? Kesesatan. Dia membuat dalam kitab Azrat al-Mustaqim dua pasal. Faslu bi ummi syurur. Aisyah umul mu'minin. Bab menjelaskan tentang ibu kejelekan. Yaitu Aisyah sebagai ibunya orang-orang yang beriman. Kemudian bab yang kedua Pasal yang kedua adalah pasal mengkafirkan Hafsah radhiyallahu anha. Dua-duanya adalah siapa? Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk akidah Syiah terhadap apa? Umul Mukminin. Mereka mengkafirkan bahkan menuduh kepada menuduh Aisyah sebagai pezi, pezina. Oleh karena itu, Bapak apa yang terjadi di Yaman adalah bentuk dari apa? jelas-jelasnya makarnya Syiah. Sudah mulai menampak kesesatannya Syiah di, di kalangan publik. Di Syiah di Yaman, orang-orang Syiah menuntut kepada pemerintah Yaman untuk menghapus surat An-Nur di dalam Al-Quran. Untuk Syiah di Yaman menuntut untuk menghapus surat An-Nur di dalam Al-Quran dan tidak boleh diajarkan ke sekolah-sekolah kaum muslimin. Kenapa kok minta, meminta surat anu dihapus? Karena di dalamnya ada pembelaan Allah Subhanahu wa taala adalah Aisyah radhiyallahu anha dari tuduhan-tuduhan orang-orang munafik bahwasanya Aisyah seperti pezina. Lalu Syiah di Yaman kita lihat dengan mata kepala sendiri kita di Yaman, mereka menuntut pemerintah untuk menghapus surat An-Nur. Kenapa? Karena dia benci. Kenapa? Ada pembelaan Aisyah radhiyallahu anha di dalam surat tersebut. Inilah akidah ibadah Syiah terhadap ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Wahai kita katakan oleh Aisyah Syiah. Tidakkah engkau mengetahui betapa mulianya kedudukan Aisyah radhiyallahu anha di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidaklah Rasulullah safar dalam pertempuran kecuali Aisyah senantiasa bersama bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, ayun nasi ilaik?" Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling engkau cintai? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Aisyah radhiyallahu anha. Siapakah manusia yang paling engkau cintai? Adalah Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari rahimahullah taala. Namun, Assalamualaikum Syiah dengan kedustaannya membuat apa Al Kafi, usul Al Kafi, Kita usul Al Kafi dibuat dengan hadis-hadis yang palsu oleh Syiah kemudian menyatakan bahwasanya usul al-kabir ini apa kesohihannya seperti sohihnya Imam Imam Bukhari. Ini dihembuskan di apa didoktrinkan kepada anak-anak didik mereka bahwasanya usul al-kabir adalah yang benar. Kemudian mereka mungkin fitnah di Damat, di saat itu di Saudah, bahwasanya Al-Bukhari dan Imam Muslim telah mencela Ahlul Bait, makanya jangan jadi ambil ilmu dari Al-Imam Muslim dan Imam Al-Bukhari. Disebutkan, tidak ada ya dalam Sahih Bukhari apa pujian-pujian terhadap Ahlul Bait. Subhanallah dus kedustaan. sebagai kaum muslimin percaya. Kemudian akhirnya Syekh Mubin rahimahullah taala langsung kemudian berdakwah ke negeri tempat syiah tersebut, kemudian apa mengambil membuat muhadarah kemudian menyebutkan dari awal muhadrat sampai akhir bagaimana hadis Imam Bukhari tentang apa? Tentang cinta alul alul bayi. Kemudian terperangah kaum muslimin yang jahil, yang lugu-lugu ini, yang terpengaruh dengan Syiah. Ternyata loh, ternyata Imam Bukhari menyimpulkan sekian hadis tentang kecintaan terhadap alul alul bayi. Oleh karena itu, Bapak, hati-hati kaum muslimin dengan apa kedustaan-kedustaan mereka dan mereka memang sengaja boleh menghalalkan dusta untuk apa? Meloloskan program mereka yaitu apa? Untuk bisa tersebarnya dakwah tersebut. Kemudian lain isya Tidakkah kau ingat bahwasanya Rasulullah SAW kapan beliau meninggal? Beliau meninggal di pangkuannya Aisyah radhiyallahu anha. Kalau seandainya Um Aisyah ada bagi pezina, kafir, sebagai ibu kejelekan, kenapa kalau Rasulullah SAW meninggal di pangkuannya? Aisyah radhiyallahu anha. Dan bahkan Rasulullah minta dikubur di iya, apa? Di kamar Aisyah radhiyallahu anha. Menunjukkan bahwasanya Pak Aisyah memiliki kedudukan yang yang tinggi di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini akidah Syiah dari apa tentang apa? Tentang keyakinan mereka terhadap Aisyah radhiyallahu anha. Jadi dua bab ini kita menunjukkan apa? Betapa sesatnya Syiah. Betapa jeleknya mereka, betapa buruknya akidah mereka. Kemudian bab yang kedua, yang ketiga. Syiah tatabarra'u minal mukhalifatain arasidain wa bitayhima Aisyah wa Hafsah. Kemudian pasal yang ketiga adalah Syiah berlepas diri bahkan mengkafirkan dua khalifah besar Abu Bakar wa Umar dan berbakti dan mengkafirkan dua anak perempuan mereka, Hafsah dan siapa? Dan Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan kemarin di Idul Qadir di Jakarta, oh, di tidak di Jakarta, datang kaum muslimin berbondong-bondong, kemudian di sini dibacakan doa. Ya Allah laknatlah dua tohut dan dua anak perempuan tohut tersebut diamini oleh kaum muslimin. Siapakah dua tohut yang dimaksud dalam doa tersebut adalah Abu Bakar dan Umar. dia bakal dua anak Tawbah tersebut adalah Hafsah dan Aisyah radhiyallahu anha. Kaum muslimin dengan jahilnya tidak paham mengamini doa tersebut. Ketika tanya kenapa kamu hadir, kami penasaran. Tapi kenapa kamu mengamini, Ya kami nggak tahu. Barakallahu itu Hati-hati. Ya. Bab yang ketiga ini adalah bab bagaimana sesatnya Syiah mengkafirkan Abu Bakar wa Umar dan juga dua putri mereka yaitu Aisyah radhiyallahu anha dan kemudian juga Pak Hafsah. Aisyah putri siapa? Abu Bakar wa Hafsah putri siapa? Umar Ibn Khattab. Kita lihat perkataan tokoh-tokoh Syiah. تقوم عجد رابضة على السب وشتم تكفير الصحابة وذكر الكليني في فروع الكافي عن جعفر عليه الصلاة والسلام kata mereka radhiyallahu anhu wa kana an-nasu ahli ahla lirdati ba'da an-nabi illa salaba فقلت من ثلاثة فقال المقداد الأسود وأبو ذر الغفاري وسلمان الفارسي dikatakan oleh Al-Qulaini Tafasiah dalam kitabnya Furu Al-Kabi bahwasanya manusia semuanya murtad setelah meninggalnya Nabi alaihi salatu wassalam kecuali tiga sahabat saja. Untuk Al-Quraini, al Syiah mengatakan dalam kitabnya Huru Al-Kabi, bahwasanya semua manusia telah murtad keluar dari Islam setelah kepeninggal Nabi alaihi salatu wassalam kecuali cuma tiga sahabat saja. Kemudian tanya, siapakah tiga sahabat itu? Yang pertama Al-Maghdad, Ibn Aswad, kemudian yang kedua adalah Al-Abu Dar, Al-Ghifari, yang ketiga adalah Salman الفارسي selebih dia semuanya kafir Abu Bakar kafir Umar kafir Utsman kafir Muawiyah kafir Ibnu Abbas kafir Abu Hurairah kafir semuanya kafir ini akidahnya Syiah terhadap siapa terhadap sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian wa al-majlisi di bihari anwar riwayat di رواية بأن, wa Umar wa وعمر wa Muawiyah في ثوابت min nar disebutkan Al-Majlisi tokoh Syiah dalam kitabnya Bihar Al-Anwar bahwasanya Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Muawiyah telah disediakan kotak khusus jalan neraka untuk apa menyiksa mereka. Ini disebut oleh tokoh Syiah yang bernama Al-Majlisi. Kemudian mereka mentafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala Al-Qumi mentafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala wa yanha عن الفحشاء والمنكر والبغي أتى مريكا الفحشاء أبو بكر والمنكر عمر والبغي معاوية أيوة، وعثمان انظروا إنما ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي كتا كومي أهل تفسيرنا تقطع شيئا بواسطة المنكر dalam ayat ini adalah Abu Bakar Amul al-Munkar dalam ayat ini adalah siapa? Adalah Umar. Wal-Bali dalam ayat ini adalah Uthman Ya, lihat di tafsirnya mereka seperti ini. Dalam usul ada dalam kitabnya al kumi yaitu dalam kitab yang bernama Bihar Al-Anwar dalam kitabnya apa? Tafsir al kumi kemudian dalam kitab mereka juga eh, mereka ada tokoh-tokoh Syiah وإحقاق الحق لشيخه المرعشي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد والعن صنامي قريش واجب واجبتيهما وطاغوتيهما وابنتيهما dalam kitab Al-Qumi juga di situ ada doa dan doa ini yang diamini oleh kaum muslimin ketika Aidul Ghadir terjadi di dalam kitab Tasyirul Umi ada doa yang mana doa tersebut dibuat oleh Asy'ah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, semoga apa? Semoga salawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dan keluarga beliau. Allahumma la'an sonamai Quraisy. Ya Allah laknatilah dua berhalanya Quraisy. Siapa itu? Abu Bakar dan Umar wajibataihima wa tawutaihima. Ya, dan dua tawutnya mereka. Dan juga kitnya mereka. Wa bimitaihima dan dua putri mereka. Ini doanya orang-orang syiah dan diamini oleh kaum muslimin di apa di uh, ketika hari raya Idul Ghadir di seminar Idul Ghadir. Barakallahu kita lihat Abu Bakar wa Umar adalah sahabat yang terbaik. Wahai Syiah, kamu mengatakan bahwasanya Abu Bakar wa Umar telah merampas haknya siapa? Ali bin Abi Thalib. Kita lihat. Nas memang tidak ada bahwasanya Abu Bakar sebagai khalifah setelah Nabi alaihi salatu wasalam. Namun kita lihat ketika Nabi alaihi salatu wasalam sakit maka beliau mengatakan ya Aisyah perintahkan orang apa Abu Bakar untuk mengim, mengimamiku. Eh, untuk mengim, mengimami kaum muslimin. Jadi im, imam sholat. Dari hadis ini, sudah jadi syarat bahwasanya Pak, Abu Bakar adalah orang yang berhak untuk menjadi khalifah sepeninggal Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, kalau seandainya boleh, aku menjadikan khalil, kekasih, maka niscaya aku akan jadikan siapa? Abu Bakar sebagai kekasihku. Ini adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Utsman fil jannah. Hadis ini adalah hadis yang sahih di dalam riwayat Al-Bukhari dan dan Muslim. Disebut sebenarnya Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Utsman fil jannah. Kemudian alaihi salatu wasallam bersabda, "Tamasaku Assalamualaikum sunnati wa sunnati madah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. Rasulullah apa memerintahkan kita Pak, berpegang teguh dengan sunnah-sunnah mereka. Itu siapa? Abu Bakar, wa Umar, wa Utsman dan Ali bin Abi Thalib. Kemudian Rasulullah SAW pernah ditunjukkan sebuah istana yang indah Kemudian Rasulullah SAW bertanya, siapakah pemilik istana yang indah ini di Jannah ini? Siapakah pemilik istana ini? Wahai Jibril. Kemudian disebutkan bahwasanya istana ini adalah istana milik Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Untuk Allah Subhanahu wa taala membangunkan istana untuk Umar bin Khattab dalam kondisi Umar bin Khattab masih masih hidup di, di muka bumi ini. assalamualaikum ini semua yang hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah taala. Walhasil barang bab yang ketiga ini kita bisa mengatai betapa kejinya, betapa buruknya, betapa sesatnya akidah Syiah terhadap para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka mengkafirkan seluruh para sahabat kecuali apa? tiga sahabat ini. Apa yang diinginkan dari Syiah dengan mengkafirkan para sahabat agar mereka bisa memasukkan akidah mereka. Ketika para sahabat telah diponis kafir, orang-orang bertanya, terus bagaimana Syekh? Kalau kita ingin mengambil ilmu agama, kan semua hadis yang dari para sahabat-sahabat ini. Ambillah dari imam-imam kita yang 12 ini. Ini, kita punya kitab khusus. Riwayat para imam-imam kita langsung dari Ali bin Abi Thalib dan dari Al Husain dan Al Hasan yang menamakan mereka rasul dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ambillah langsung dari imam-imam kita yang 12 ini. Itu apa? Tujuan mereka. Setelah kafirnya, dikafirkannya para sahabat akan kubur semua hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang diriwayatkan oleh para sahabat-sahabat tersebut. Kemudian kapan, bagaimana kita mendapatkan ilmu kalau bukan dari mereka? Sudah tinggalkan ini dok kafir. Ambillah ilmu dari imam-imam kita. Ini kitabnya. Namanya usul al-kafi. Disitu diriwayatkan sekian banyak hadis-hadis dari apa dari imam-imam mereka yang langsung kepada Fatimah, kepada Rasulullah, kepada Ali dari Ali kepada Rasulullah, eh, Al Hasan kepada Rasulullah, kemudian dari Al Hasan kepada dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang mereka inginkan. Ketika kaum muslimin percaya, kemudian mengambil ilmu dari 12 imam ini, kemudian meninggalkan dan mengkafirkan para sahabat, sukseslah program Asyia dalam merusak Islam. Kemudian yang keempat, akidah Syiah terhadap imam-imam mereka. Bagaimana akidah Syiah terhadap 12 imam mereka? Disebutkan di dalam kitab Syiah Usul Al-Kafi lil Bulaini, Ar-Rafidah yad'una al-'isma li a'immatihim wa annahum ya'lamuna al-ghaib. Ar-Rafidah mengklaim bahwasanya 12 imam ini adalah maksum, tidak akan tersentuh dengan dosa sedikit pun. Ini akidah Syiah. dua 12 imam adalah orang-orang yang maksum yang tidak mungkin jatuh ke dalam dosa. Artinya Pak, kalau berbuat itu tidak dianggap dosa. Wa annahum ya'lamuna al-ghaib dan 12 imam ini mengetahui hal-hal yang gaib. Ini disebutkan oleh tokoh-tokoh Syiah Kemudian disebutkan oleh Al-Qulaini dalam kitab Azul Al-Kafi, ala Al-Imam Ja'far as Coba, dia beri sebabkan dengan Al Imam Ja'far as di Dusta semuanya, tidak menunjukkan sanatnya. Ala Al-Imam Ja'far as lahanu khuzanu ilmillah. Kata Ja'far as menurut Syiah, kami adalah perbendaraan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Lahanu tarajimah amrillah, kamilah yang menerjemahkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala kami lebih mengetahui tentang perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala daripada sahabat-sahabat yang lainnya. Nah, anu qaumun ma'sumun. Kata Jabar al kami adalah kaum yang maksum. Kami 12 imam ini adalah kaum yang maksum. Umir bi ta'atina wa nuhya an ma'siyatina. Kaum muslimin diperintahkan untuk mentaati kami dan dilarang untuk bermaksiat kepada kepada kami. Nahnu hujjatullah al-balighah ala man duna sama wa fawqal ard. Kami adalah hujahnya Allah Subhanahu wa taala yang sempurna untuk penduduk langit dan untuk penduduk penduduk bumi. Ini akidah Asy'ah terhadap apa? Imam-imam mereka. Bahwasanya imam mereka mengatakan ilmu yang gaib. Kemudian perputaran alam di muka bumi ini semuanya adalah yang mengatur adalah imam-imam kita. Bulan, bintang, kemudian adanya angin, adanya hujan, itu semuanya diatur oleh imam-imam kita. Ini sebetulnya semuanya dalam kitab-kitab syiah. Barakallahu fikum, dari bab yang keempat ini, kita mengetahui betapa sesat kembali rusaknya akidah syiah. Mengatakan bahwasanya ada makhluk yang maksum selain dari Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak ada yang maksum. Setelah apa? Setelah Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian tidak ada yang mengatakan ilmu yang gaib. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ada pun Rasulullah yang mengatakan ilmu yang gaib. Karena apa? Diberitahu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian disebutkan Al-Al-Khumaini. Kita sudah tahu tentang Al-Khumaini ya telah dikatakan oleh para ulama tokoh sesat al Khomeini di Iran yang sudah meninggal yang mana kuburannya dibangun Ka'bah dibangun uh, tempat tawaf yang mana orang-orang Syiah kalau ke Iran maka mereka berduyun-duyun apa ber apa bertawaf kemudian menyembah mencium kuburannya Al Khomeini apa kata Al Khomeini Al Khomeini berkata والذي اغتر به كثير من أهل السنة ويكون في كتاب الحكومة الإسلامية في علامة 52 في كتاب بيروت إن للإمام مقاما محمودا ودرجة سامية وخلافة تكوينيه تقضى لولايتنا وسيطاراتنا جميع ذرات جميع ذرات هذا الكون وقال أيضا في نفس الصفحة وأن من ضرورات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسلون dalam كتاب الحكومة الإسلامية الخميني بركاتها berkata أهل السنة Sunnah telah apa tertipu oleh به كثير من أهل السنة. ya bahwasanya kata Al-Khomeini bahwasanya imam-imam kita ini memiliki kedudukan yang tinggi. Kedudukan yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala, kedudukan yang sangat luar biasa tingginya di sisi Allah Subhanahu wa taala yang mana mereka memiliki kekuasaan dan bisa mengatur alam semesta. Kemudian bisa menundukkan seluruh apa yang ada di muka bumi ini. Dan kemudian beliau mengatakan wasanya termasuk pokok dasar madhab kami asyiah adalah meyakini bahwasanya imam-imam kita ini lebih mulia, lebih tinggi kedudukannya daripada para malaikat yang dekat dengan Allah dan daripada para para nabi. Ini akidah Al-Khomeini disebutkan terang-terangan dalam kitab kitabnya. Bahwasanya al-imam, imam-imam mereka yang 12 ini kedudukannya di sini mereka adalah lebih tinggi daripada para malaikat. Dari dan juga daripada siapa? Daripada para rasul alaihi salatu wassalam. Ini akidah syiah terhadap imam-imam mereka. Makanya kalau itu kita lihat betapa hulunya mereka apa terhadap tokoh-tokoh imam-imam mereka. Kemudian juga disebutkan dalam kitab halaman yang lainnya dalam kitab Al-Hukum Al-Islamiyah bahwasanya al-imam-imam mereka la yatasawwar fihim as wal ghaflah. Bahwasanya imam-imam mereka ini tidak akan pernah terbetik, tergambarkan akan terjadi kelalaian kelupaan pada diri mereka. Artinya mereka itu seperti derajatnya Rob Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah lupa dan tidak akan pernah terluput dari apa satu yang terjadi di muka bumi ini. Kemudian juga mengatakan bahasanya ta'alim al-a'immah ke ta'alim al-Quran. Al-Khomeini mengatakan pula bahwasanya ajaran-ajaran imam-imam kita itu seperti ajarannya Al-Quran. Ajarannya Al-Quran. Barakallahu dari bab yang ke lima ini empat ya? Hah? Empat. Dari bab yang keempat ini kita bisa mengatakan bahwasanya Pak betapa sesatnya dan jauhnya Asia dari dari Islam, dari ajaran yang yang benar yang ditentukan oleh Al-Quran dan dan As-Sunnah. Sampai mendudukan kedudukan 12 imam mereka seperti derajatnya Allah Subhanahu wa taala, lebih mulia daripada malaikat dan lebih mulia daripada para rasul. Ini diakui dan dikatakan sendiri oleh al humayni dalam kitab Al-Hukumah Al-Islamiyah. Kemudian yang kelima, akidah Syiah dalam bab at-taqiyah. At-taqiyah adalah boleh seorang syiah menampakkan kepada orang-orang yang bukan syiah sesuatu yang berlawanan dengan apa yang ada di batinnya. At-taqiyah adalah akidah syiah. Bolehnya seorang syiah menampakkan kepada orang-orang yang bukan syiah sesuatu yang berlawanan dengan batinnya. Oleh karena itu kita lihat bahwa Barakallahu Fikum, kenapa sih aku nggak mencantumkan apa yang telah ada di dalam kitab-kitab mereka? Kenapa kok dia belum melakukan nggak mendakwakan Barakallahu apa yang ter, yang disebutkan tadi? Kenapa mereka masih menggunakan sistem at-taqiyah, bolehnya berdusta. Kalau engkau berhadapan dengan ahlu sunnah, maka jadilah engkau seperti ahlu sunnah. Tampakkan seperti ajaran mereka. Ketika kaum muslimin sudah simpatik Kemudian dan apa, tertarik dengan dakwah mereka, baru kemudian sesaat akan diberikan akidah syiah yang aslinya. Jadi apa itu atakiyah? Atakiyah adalah menurut syiah min a'malin al-hamah. Atakiyah menurut akidah syiah merupakan akidah yang penting untuk diamalkan oleh para pengikut syiah. Disebutkan oleh tokoh-tokoh mereka التقية من أعمال الدين الهامة ويزاولونها مع المخالفين لهم وخاصة أهل السنة لذلك فهم لا يتورعون عن الكذب على خصومهم ولا يتحرجون ولا يتحرجون من المراغبة من من المراغبة والمخادعة ابداء خلاف الاعتقاد أكثر ما بنفس من الحق والبغض Jadi Syiah itu adalah At-Taqiyah bagaimana makar mereka menampakkan kedustaan, menampakkan kebaikan dahulu di dalam ajaran-ajaran mereka untuk apa? Untuk menarik simpati kaum muslimin. Dengan cara apa? Kita itu. Dengan meneriakan bahwasanya kami cinta pada Ahlul Bait. Bahwanya Ahlul Bait adalah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Memiliki pujian-pujian yang tinggi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kami orang-orang Syiah ya langsung mengambil ilmu dari keluarganya Nabi Alaihi Wasallam. Apakah salah kita langsung mengambil dari keluarga Nabi Alaihi Wasallam? Bahkan kalau kita lihat justru kalau kita mengambil ilmu langsung kepada keluarga Nabi Alaihi Wasallam itu lebih dekat dari kebenaran daripada orang-orang yang mengambil ilmu dari sahabat sahabatnya tidak apa bergaul dengan Nabi kecuali kecuali sedikit. Ah, terus musuh musuhkan para kaum muslimin. Walhasil mereka menggunakan at-taqiyah menampakkan kedustaan, menampakkan al-haq. Padahal yang diinginkan nanti di belakangnya adalah kebatilan. Ini adalah dibolehkan dalam ajaran asyiah. Oleh karena itu, kalau fikum, anda lihat usul kafi, kenapa kok banyak pendustaan-pendustaan? Karena itulah namanya at-taqiyah. Ya, boleh berdusta Ah, Bahkan kemudian dikatakan oleh Al-Qulaini, tokohnya Syiah, berkata Abu Ja'far, At-taqiyatu min dini, wa dini abai, wa la dina liman la taqiyah lahu. Kata mereka, At-taqiyah adalah bagian dari agamaku dan agama bapak-bapakku. Barang siapa yang tidak mau bertakiyah dalam agama ini, maka sungguh dia tidak berag beragama. Artinya wajib. Wahai, kaum muslimin, orang-orang syiah, yang macam kaum muslimin yang Indonesia boleh kalian bertakiyah. Kalau kalian nggak mau menggunakan takiyah, maka pak kalian belum sempurna agama agama kalian. Belum ada agama pada diri kalian. Jika bapak kalau fikum ini at-takiyah. Bahwasanya takiyah adalah wujud kedustaan, bolehnya berdusta di hadapan orang-orang yang selain Syiah yang mana atasnya ini memang dikatakan oleh mereka adalah pelajaran penting Ah, tidak penting untuk apa? Untuk diamalkan bersama orang-orang yang selain yang berakidah syiah. Kemudian yang ke enam. Akidah syiah di dalam mut'ah. Akidah syiah di dalam mut'ah. Apa itu al-mut'ah? Al-mut'ah adalah nikah kontrak. Al-mut'ah adalah istilahnya kita nikah kontrak. Wa az-zawaj al-muhaddad bi ajalin muqabil mahrin muttafaq alaih bitaradi. Wa yantahi zawaj ila mutah bi intiha al-ajal al-muhaddad. Jadi kalau di negeri Iran, di negeri Yaman, biasanya kalau habis Jumatan, itu berduyun-duyun kau muslim apa perempuan-perempuan kau anak-anak apa perempuan-perempuan Syiah itu berbaris bersop-sop. Kemudian tokoh-tokoh Syiah, kemudian orang yang berada Syiah mendidik kakak perempuan-perempuan tersebut. Ya, mana yang cocok yang dia ingin nikahi? Oh, saya cocok sama kamu. Nah, berapa maharnya? Mahari telah ditentukan. Kalau nikahnya dua jam, berarti dua juta. Kalau nikahnya lebih dari dua jam, ada saya dengan apa? dengan telah dengan harganya ditentukan. Itu ada di uh, buku-buku Syiah. Ya, kemudian juga di dalam website organisasi Syiah yang ada di Indonesia. Bahwasanya sudah ditentukan harganya nikah 2 jam, nikah 5 jam, nikah 24 jam, itu sudah ada. Kemudian di sebutkan bahwasanya apa nikahnya resmi dengan apa dengan didasari oleh wali. Oleh itu beberapa kalau disebutkan oleh Syiah yang ada di negeri Indonesia bahwasanya mari kita mut'ah. Yang mana mut'ah ini adalah ajaran yang dibolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata mereka. Yang mana mut'ah ini dipasarkan oleh mereka kepada kaum muslimin dan subhanallah di Indonesia sudah sebagian kaum muslimin ikut merasakan kata mereka nikmatnya mut'ah. Dijamin kata mereka nikah mut'ah dua jam dengan dua juta dengan wali resmi dijamin istri pertama tidak mengetahui. Nah, kata kata mereka dengan fasilitas hotel dengan lek ya kemudian setelah dua jam langsung dibikin surat cerai pasti tidak apa tidak para konsul sudah cerai lepas dan kemudian dijamin dirahasiakan hubungan anda dengan istri kedua dari apa dari istri yang pertama ini adalah asyiah kemudian dikatakan oleh syiah bahwasanya anak yang lahir dari mut'ah itu lebih utama daripada anak yang lahir dari istri resmi kata kata tokoh-tokoh Syiah. Ya. Kemudian barang siapa wanita yang telah dimut'ah maka dia berhak untuk mendapatkan jan jannah. Maka apa? Berdoyun-doyun para muslimah ya yang tertipu dengan akidah Syiah apa merelakan dirinya untuk dinikah dua jam, 24 jam, satu minggu, satu bulan dengan kata mereka wali resmi. Wow. Lalu apakah orang tuanya yang sudah kena permohonan syiah? Seperti itu. Sama sama al ini disebutkan dalam kitab oleh lain Tarikh disebutkan oleh penulis yang mana penulis ini oleh lain Tarikh mantan pengikutnya Syiah. Imam Mantan mantan pengikutnya al Khomeini. Suatu hari dia menemani al Khomeini sedang berjalan-jalan di kampung. Tiba-tiba ada seorang anak kecil berumur 4 tahun. Cantik sekali. Kemudian Khomeini memandang anak tersebut. tuanya mengatakan, Wahai Khomeini, Anda tertarik dengan anak saya? Ya, saya ingin mus'ah dengan anak tersebut. Kemudian diresmikan oleh orang tuanya, kemudian di apa? Di jima, disenggamai dalam usia berumur 4, 4 tahun. Kemudian teriakan anak itu menggelegar, kesakitan, kesakitan. Sampai kemudian sang murid ini bertanya-tanya. Anak empat tahun. Kemudian disenggamainya seperti itu. Kemudian muta Tidak ada kemanusiaan. Ayah kemudian berpikir, apa yang seperti ini akidah yang benar? Kemudian akhirnya dia tinggalkan al ini dan kemudian dia menjadi akidah yang benar. Alhamdulillah Allah berikan akidah ahlu sunnah. Kemudian dia membongkar semua kedok-kedoknya syiah dalam kitab Walillahi Tarikh. Dalam kitab Walillahi Tarikh disebutkan kebobrokan-kebobrokan syiah kebebasan-kebebasan Khomeini yang didapatkan yang masih mengganjal dan puncak-puncaknya di ketika mendapatkan anak empat tahun di disenggamai oleh Al Khomeini laknatullah. Barakallahu fikum. Ini adalah kawin mut'ah dan ini sudah banyak dikonsumsi banyak sebagian kaum muslimin sudah mengkonsumsi. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Ini apakah mereka mengetahui tentang haramnya ini ya atau kemudian tetap menerjang karena hawa nafsunya ataukah memang mereka melakukan putra ini dibangun dari syubhat tidak mengatakan tentang keharaman tersebut. wabarakatuh Ini adalah akidah Syiah dengan dengan apa? ibadah mut'ah. Pada Rasulullah SAW telah bersabda bahwasanya sungguhnya aku telah haramkan al-mut'ah ila yaumil qiyamah Dalam riwayat di sahih An-Nabi alaihi salatu wasallam berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam نهى عن المتعة ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة ومن كان أعطى شيئا فلا يأخذه رواه مسلم dalam riwayat Muslim dalam hadis Sabrah al-Juhani Rasulullah SAW melarang mut'ah beliau bersabda dalam riwayat Muslim Beliau bersabda, "Ala innaha muharra haramun." Ketahuilah wahai para sahabatku bahwasanya mut'ah haram. Min yaumikum hada. Mulai dari detik ini saya mengucap mengucapkan ila qiyamis sa'ah sampai hari hari kiamat. Ia haram. Paman a'ta syai'an. Barang siapa diberi mahar untuk mut'ah fala ya'khudhu maka jangan diterima. Ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala tentang haramnya mut'ah. Namun sekali lagi, Syiah punya hadis-hadis tentang bolehnya mut'ah dengan sekian perhiasan apa dengan sekian syubhat-syubhat yang mereka berikan dengan tadi bahwasanya barang siapa wanita yang dimut'ah maka dia akan mendapatkan apa? derajat apa yang tinggi sebagai perempuan di dalam jannah kemudian anak hasil dari mut'ah apabila lahir maka dia lebih utama daripada anak yang resmi dari pernikahan yang yang sah yang terus menerus. Demikian sekilas tentang akidah Syiah yang bisa kita simpulkan dalam waktunya ringkas ini karena waktu yang terbatas dan sebenarnya di sana masih banyak kesalahan-kesalahan Syiah di dalam masalah akidah uluhiyah yang mengatakan bahwasanya Ali adalah Tuhan di antara akidah Rasulullah kemudian daripada daripada apa di antara akidah Al-Imam Ibn Ajar sampai-sampai mentuhankan Ali bin Abi Thalib. Bahkan ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan hal tersebut, maka kemudian ditangkap di orang-orang tersebut, kemudian dibakar hidup-hidup oleh siapa? Oleh Ali bin Abi Abi Thalib. Bahkan ketika subhanallah ketika dibakarnya mereka oleh Ali bin Abi Thalib, ternyata semakin menambah keyakinan bahwasanya Ali adalah tuh Tuhan. Kenapa? Karena tidaklah yang menyiksa la yu'adibun nar ilah illa rabbun nar. Tidaklah yang bisa menyiksa dengan api terlibat sang Rob pemilik api. Ketika Ali bin Abi Thalib menghukum mereka dengan api, semakin yakin dengan akidah akidah mereka. Kemudian juga akhir yang lain adalah kesyirikan yaitu apa? Dengan apa? Abu Lu'lah. Abu Lu'lah sang pembunuh Umar Ibn Khattab. Pembunuh kuburan Abu Lu'lah yang membunuh Umar Khattab dibangun kuburan. Eh, dia kuburannya dibangun masjid. Nah, dibangun masjid. Kemudian Bapak kalau saja bangun masjid, kemudian diibadahi. Kuburannya dicium-cium oleh Asy'ah. Dan ini terjadi. Kemudian diantaranya lain lagi, kita tentang Abidah Syiah. Tentang apa? Tentang peringatan 10 Muharram. Orang-orang Yahudi ketika memperingatkan memberikan 10 Muharram, mereka berdansa-dansa, berjoget-joget. Sedangkan ahli sunnah memperingatinya dengan puasa tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram sebagai bentuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Adapun Syiah ketika pada 10 Muharram mereka mereka apa, menggunakan pedang-pedang mereka kemudian apa apa ah, besi-besi uh, untuk apa untuk cabut-cabut kepala-kepala mereka sampai bermandi darah. Anda kalau lihat kutubu Arab namanya memang istilahnya Karabala, Ya, istilahnya Karabala. Anda melihat bagaimana Syiah tadi kata 10 Muharram itu mereka memukul punggung-punggung mereka dengan apa? Dengan pedang sampai bercucuran darah. Kemudian memukul punggung-punggung anak kecil apa? Kepala anak-anak kecil dengan peso sampai anak kecil itu berlumuran berlumuran darah. Kenapa mereka seperti itu? Katanya mereka dalam rangka berduka cita atas meninggalnya Al Husain bin Ali bin Abi Thalib karena ketika itu beliau meninggal tepat pada tanggal 10 10 Muharram. Assalamualaikum lihat apa yang seperti ini berasal dari Islam. Melukai tubuh sampai berdarah-darah, kemudian melukai anak-anak kecil, ya, sampai kemudian berdarah-darah. Ah, kemudian Babar berteriak-teriak di dalam peringatan 10 Muharram. Sehingga Babar ini baru sebagian kecil dari akidah-akidah syiah yang kita sampaikan. Dan di sana masih banyak sekali ya perkara-perkara yang belum bisa kita bahas karena pembahasan syiah sangat luas ya terkait dengan uluhiyah mereka, kemudian rububiyah mereka dan juga terkait dengan asma wa sifat mereka. Barakallahu semoga dengan apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini tentang sekilas akidah Syiah dan hakikat akidah Syiah dan gambaran-gambaran tentang bab-bab yang menjelaskan tentang akidah-akidah Syiah bisa memberikan pencerahan terhadap kita semuanya perwasannya Syiah itu dari lima atau enam bab yang telah kita sebutkan tadi menyimpulkan ternyata Syiah itu bukan dari Islam bukan dari Islam baik keyakinan mereka terhadap Al-Qur'an kemudian keyakinan mereka terhadap Aisyah radhiyallahu anha keyakinan mereka terhadap para sahabat sana mereka terhadap apa? Terhadap imam-imam mereka. Di keyakinan mereka terhadap apa? Nikah mus'ah. Dan keyakinan mereka terhadap <clears throat> perkara-perkara yang lain telah kita sebutkan tadi. Semuanya ternyata tidak berasal dari Islam. Oleh karena, oleh karena itu, Bapak itu, sebagian ulama mengkafirkan apa kelompok-kelompok Syiah yang sudah sampai derajatnya seperti ini. Adapun Syiah yang cuma mengatakan bahwasanya Ali lebih utama daripada Abu Bakar dan Utsman, ah, ini tidak dikafirkan. Ah, jangan kemudian kita salah. Ya, bahwasanya Syiah az itu belum dikafirkan oleh para ulama. Ada yang dikafirkan oleh para ulama adalah mereka-mereka yang sampai meyakini tentang apa? Tentang imam-imam mereka lebih tinggi kedudukannya daripada para malaikat dan para rasul kemudian sampai meyakini bahwasanya para imam yang mereka mengetahui ilmu gaib mengatur alam semesta ini kemudian sampai kemudian mencela Al-Quran mengatakan al adalah kurang ada perubahan maka inilah yang dikafirkan adapun untuk kita mentahin anda kafir anda kafir maka butuh iqamatul hujjah inilah aqidah ahli sunnah berbeda dengan aqidah syiah barang siapa yang tidak berakidah syiah dalam kitab mereka maka dia kafir halal darah darahnya. Asyiah mengklaim barang siapa yang tidak berakidah syiah, berakidah seperti akidah kami, maka dia, dia kafir. Ini akidah mereka. Sedangkan ahli sunnah tidaklah bermudah-mudahan dalam mengkafir suatu golongan atau suatu kelompok. Ya, golongan ini kafir dengan alasan kenapa? Karena dia mencela Al-Qur'an, mencela Allah Subhanahu wa taala dan mencela para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun untuk mentakyin kamu hei fulan kafir, maka butuh apa? Iqamatul hujjah. Ditegakkan Anda mengatakan seperti ini, apakah Anda meyakininya? Apakah Anda jahil tidak mengetahui hal tersebut? Kemudian, ah, apakah Anda tidak tahu bahwa ini tidak, tidak boleh, ini batil? Ini butuh apa? Iqamatul hujjah, menyampaikan hujjah kepada orang tersebut. Kalau orang tersebut tadi ya, saya meyakininya, inilah yang benar, inilah yang uh, dibenarkan oleh imam-imam kita. Baru kemudian kita mengatakan dia dia kafir. Selama dia belum apa ditegakkan hujah kepada dia, maka kita sebagai ahli sunnah tidak bermudah-mudahan mengkafirkan seseorang. Karena hukum kafir adalah hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga sekali lagi apa yang kita sampaikan ini mohon dipahami dengan baik. Kemudian diharapkan aja apa, apa yang telah kita sampaikan ini tolong disampaikan kepada kaum muslimin yang lainnya. Karena sekali lagi, akidah syiah terus bertebaran di Malang sudah membuat sekolah-sekolah. Tentang apa? Sekolah syiah. Kemudian di Pekalongan ada sekolah syiah. Kemudian di beberapa daerah juga ada sekolah-sekolah syiah. Dengan apa? Modern. Dengan bentuk yang modern. Yang banyak memikau, memikat kaum kaum muslimin. Bahkan sekarang di sekolah-sekolah universitas, dia pak diberikan dia beasiswa gratis untuk sekolah di di Iran. Anda bisa dapatkan di beberapa sekolah sekolah Indonesia, Universitas Indonesia ada pak posko Iran Dia beasiswa gratis untuk sekolah di Iran. Memang pertama kali Anda sekolah di Iran akan dikenakan budaya-budaya Islam. Belum dikenakan budaya aslinya tentang tentang Syiah. Setelah Anda kemudian sudah tertarik dengan budaya Syiah, dia penuh dengan cinta dengan Rasul, cinta dengan Rasul, baru setelah itu kemudian dimasuki dengan akidah yang sesungguhnya. Oleh karena itu Bapak maupun hati-hati kaum muslimin. Sekarang si akidah mulai bercokol ya di negeri kita. Yang ujung-ujungnya nanti hati-hati kaum muslimin dan pemerintah kita bahwasanya tujuan si di adalah tujuannya adalah ingin menggulingkan negara kesatuan Republik Indonesia dan ingin menjadikan Indonesia sebagai negara iron yang kesekian kalinya. Sekarang negeri Yaman sudah dikuasai oleh Syiah. Presidennya Syiah. Dan Syiah memiliki kekuatan yang luar biasa. Dan sekarang Yaman sudah mulai Syiah menyikat ahli sunnah dan kaum muslimin di beberapa daerah-daerah di Yaman utara dan selatan. Untuk apa? Untuk membentuk negara Iran di negeri Yaman. Dan apabila dibiarkan Syiah berkembang dan memiliki kekuatan di negeri Indonesia ini, tidak mungkin tidak mungkin, tidak menutup kemungkinan Syiah akan jaya dan akan terjadi apa yang di Yaman kemudian di Irak akan terjadi di negeri Indonesia. Oleh karena itu, barakallahu fikum, kita nasihat kepada pemerintah kita, kepada pihak aparat keamanan, ya untuk benar-benar mewaspadai, mewaspadai dari gerak-gerakan Syiah ini yang akan merusak pertama adalah kaum muslimin dan kemudian hari akan merongrong kesatuan dan persatuan negara kita Republik Indonesia ini. Demikian bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Apabila ada pertanyaan, silakan ditulis sampai menjelang waktu azan.